فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah salah seorang nabi yang sangat mulia yaitu Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala e, banyak mengulang-ulang kisah Nabi Saleh alaihissalam dalam Al-Qur'an meskipun kisah Nabi Saleh tidak terlalu panjang ya. Namun tentunya ada pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita sehingga diulang-ulanglah kisah Nabi Saleh alaihissalam. E, eh, para hadirin yang Subhanahu wa taala e, tentunya kisah-kisah yang Allah sebutkan Eh, bukanlah kisah-kisah hanya sekedar sebagai pengantar tidur atau untuk uh, mengisi kekosongan tidak, tetapi kisah-kisah yang Allah sebutkan pasti ada pelajaran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab maka kana haditha yuftara kata Allah Subhanahu wa taala sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir bagi orang-orang yang yang cerdas yang menggunakan akalnya maka hadis yuftara. Kisah-kisah tersebut bukanlah kisah-kisah yang fiktif, tetapi dia benar-benar kisah yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kisah-kisah fakususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah ya. La'allahum yatafakkarun. Semoga mereka berpikir, semoga mereka berpikir. Oleh karenanya di surat Al-A'raf di awal di di, di awal-awal surat Al-Araf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum-kaum yang pernah dahulunya ada di atas muka bumi ini yang sombong dan angkuh lalu lalu Allah hancurkan mereka lalu Allah hancurkan mereka Allah mulai dengan kisah kaum Nabi Nuh setelah itu Allah sebutkan kisah eh, kaum Nabi Hud kemudian setelah itu Allah sebutkan kisah Allah hancurkan kemudian Allah Allah sebutkan kisah Nabi Saleh dan kaumnya yang Allah hancurkan dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah uh, Nabi Lut yang kemudian juga Allah hancurkan uh, kaum mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Shu'aib ya, yang Allah juga hancurkan kaumnya ya. Oleh karenanya Nabi Shu'aib berkata uh, kepada kaumnya ya, Ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin au qauma hudin au qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id kata Nabi Shu'aib dan dia termasuk nabi terakhir dari nabi-nabi Arab sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan wahai kaumku ya jangan sampai ya penyelisihan kalian terhadapku menjadikan kalian jahat sehingga kalian tertimpa dengan adab yang pernah menimpa kaum Nabi Nuh dengan adab atau adab yang pernah menimpa kaum Nabi Hud atau adab yang pernah menimpa kaum Nabi Saleh dan baru saja kaum Nabi Lut ya ditimpa dengan azab maka jangan sampai kalian demikian jangan sampai kalian demikian oleh karenanya tatkala Allah menjelaskan tentang hancurnya suatu kaum-kaum yang dahulu mereka pernah jaya dan mereka pernah sombong ini peringatan bahwasanya adab Allah sangatlah mudah ya adab, adab Allah sangat mudah Allah turunkan kepada orang-orang yang membangkang kalau Allah tidak turunkan di dunia Allah akan turunkan di akhirat ya Allah tidak turunkan di dunia Allah turunkan di akhirat oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sungguhnya ya adab Allah menanti. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adab yaumin adzim. Adab ya, yaum adab yaumin adzim. Kata kata Allah katakanlah sungguhnya aku takut jika aku, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala aku akan aku akan ditimpa dengan ya adab pada hari yang pedih itu adab pada hari hari kiamat. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala uh, Fir'aun yang dulu pernah hidup dan sombong sudah tiada. Yang merasa dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, Tuhan yang maha tinggi telah tiada. Fir'aun yang pernah mengatakan ya, "Alaisi alaisa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti." Afala tubsirun? Bukankah Mesir adalah kerajaanku? Lihatlah sungai-sungai mengalir di bawah di bawah kakiku. Apakah kalian tidak melihat? yang pernah menyiksa Bani Israel dan pernah berkuasa puluhan tahun. Sekarang tinggal cerita dan kenangan. Ya. Kaum Nabi Hud yang pernah sombong dan angkuh. Ya, yang pernah sombong dan angkuh dengan mengatakan man asyaddu minna quwwa. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwa. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat? Allah binasakan mereka. Demikian juga kaum Nabi Saleh yang pernah sombong dan angkuh, Allah hancurkan mereka. Semua tinggal cerita. Sebagaimana mereka semua tinggal cerita, ya, kita pun demikian. Kita pun nanti tinggal cerita sesuatu, kita akan meninggal meninggal dunia. Maka hati-hati jangan sampai kita ya mengisi kehidupan kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah sering menegur dan banyak kejadian-kejadian kita lihat orang-orang bermaksiat ya Allah berikan kesulitan kepada mereka, Allah berikan kebinasaan kepada mereka. Yang kita lihat di kehidupan kita sekarang ini. Ya, Allah binasakan mereka. Ya. Tentunya semua ini memberi peringatan kepada kita jangan sampai kita mengisi kehidupan ini dengan membangkang dan e, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Saleh dia termasuk salah satu kisah yang tidak terdapat dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana penjelasan para ulama ya. Kalau kita buka e, Taurat dan Injil, maksudnya Alkitab, kita dapati bahwasanya kisah Nabi Nuh ada, kisah Nabi Musa juga banyak, apalagi kisah-kisah Bani Israel, kisah Nabi Adam, Nabi Nuh ke atas ya, kemudian juga Nabi Adam dan yang lainnya ada. Tetapi Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib ya, hampir tidak ada dalam atau tidak ada kata para ulama tidak ada di uh, Injil ya. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata nabi-nabi ini, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud ini adalah bangsa Arab. Bangsa Arab. Sementara Taurat dan Injil ya diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel. Sehingga isi dari Taurat dan Injil ya berkaitan dengan nabi-nabi Bani Israel. Terutama Nabi Musa kalau bahasa mereka apa? Moses ya. Iya. Nabi Musa bahasanya apa di, di Injil? Moses ya. Bahasa Inggrisnya. Nabi Daud jadi nabi apa? David. Ya. Nabi Sulaiman jadi apa? Solomon. Kurang keren. Sulaiman lebih keren. Juleha jadi apa? <laughs> Julia. <laughs> Bapak alam. Jadi uh, apa intinya adapun Nabi Saleh, Nabi Hud tidak ada. Kenapa mereka harap? Padahal Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, Nabi Musa pernah menyampaikan tentang Nabi Saleh dan juga Nabi Hud kepada kaumnya. Dalam surat Ibrahim, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum? kaum Nuh wa 'Ad wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah." Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih. Ya, jadi Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, bukankah telah datang kepada kalian tentang kisah bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabi Hud dan bagaimana kisah Nabi Soleh, kaum kaum Ad dan kaum Samud?" Jadi sebenarnya Nabi Musa sudah bercerita kepada mereka dan itu sudah termaktub dalam Injil dan Taurat. Ada kisah sebenarnya ada kisah Nabi Soleh dan juga kisah Nabi Nabi Hud. Tetapi kenapa tidak ada? Karena kita tahu Injil itu sudah menyimpang. Injil, Alkitab sudah mengalami perubahan, dirubah-rubah oleh mereka sehingga kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan mereka terhilangkan. Padahal seharusnya ada sebagaimana Allah SWT surat Ibrahim Nabi Musa pernah mengingatkan kepada mereka, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, qaumin Nuh wa 'Ad wa Thamud wal ladzina min ba'dihim." Ya, bukankah telah datang kepada kalian kisah tentang kaum Nabi Nuh, Nabi Nah, nabi Nuh, kemudian kisah kaum Nabi Hud itu kaum Ad, kemudian kisah Nabi Saleh kaum Samud dan kaum-kaum yang datang setelah mereka. Ja'atuhum rusuluhum bil bayinat, datang rasul-rasul kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat dengan dalil-dalil lalu mereka tolak dakwah para nabi tersebut. Jadi intinya orang-orang ahlul kitab melupakan kisah Nabi Saleh dan Nabi Hud karena Alkitab telah menyimpang dan juga ini dari orang-orang Arab, Nabi Hud, Nabi Soleh, dari bangsa Arab. Jadi nabi-nabi kita yang dari bangsa Arab ada empat. Siapa aja? Nabi siapa? Muhammad. Nabi Muhammad SAW jelas. Tapi <laughs> tinggal tiga. Siapa lagi? Ah, Ibrahim bukan? Saleh. Hah? Nabi Soleh. Terus? Hud. Tadi siapa? Nabi Shu'aib ya. Tapi nggak dapat hadiah. <laughs> Jadi empat ini adalah nabi-nabi dari uh, bangsa Arab dan adalah ada hadis tentang masa ini. Ya, Rasulullah SAW menyinggung nabi-nabi dari bangsa Arab. Rasulullah SAW mengatakan Nusahibukum dan aku ya, yang keempat. Baik para hadis yang Subhanahu Wa Taala, Nabi kaum Samud dan kaum Ad disebut dengan al Arab al Baidah. Jadi Arab itu ada tiga. Yang namanya al Arab uh, eh, al Aribah yaitu Arab asli. Sebelumnya namanya ada al Arab al Baidah, Arab yang sudah punah sudah punah, tidak ada keturunannya lagi. Dulu pernah ada mereka Arab, namun mereka sudah tidak ada keturunannya lagi. Yaitu diantaranya kaum Samud dan kaum Ad, kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Nabi Hud. Ada namanya Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah itu Arab asli yang benar Arab yaitu yang disebut dengan Arab Yaman, Al-Qahtan. Ya dari Yaman. Kemudian yang di antaranya mereka berhijrah ke kota Madinah, kaum Ansar itu dari dari negeri Yaman. Tatkala terjadi kekeringan di negeri Yaman, mereka pun berhijrah masuk ke Jazirah, ke Hijaz sampai para mereka tinggal di kota Madinah yang subur penuh dengan kebun korma. Dan yang ketiga namanya Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah itu Arab kalau kita bahasakan secara ini Arab yang tidak asli, tapi dia akhirnya menjadi Arab, dianggap menjadi Arab itulah Arabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam ya berasal dari moyangnya adalah Ismail dan Ismail bukan orang Arab, namun tatkala Siti Hajar dan Ismail tinggal di Mekah, lalu akhirnya Ismail lahir dan besar menikah dengan kabilah Jurhum, seorang wanita dari Jurhumiyah. Yang Jurhumiyah ini adalah dari Arab Qahtan, yaitu Arab asli. Maka akhirnya Nabi Ismail juga pandai bahasa Arab sehingga anak-anaknya dianggap sebagai orang orang Arab. Di antara anak-anaknya Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam suku Quraisy. Maka mereka dikenal dengan Al-Arab Al-Musta'riba. Nah, Nabi Saleh dan Nabi Hud, kaum Samud dan kaum Ad termasuk al-Arab al-Ba'idah, Arab yang sudah yang sudah punah. Tapi para hadirin yang subhanahu wa taala, yang kita ceritakan pada kesempatan pertemuan kali ini adalah tentang Nabi siapa? Nabi Saleh alaihi salam. Dan saya e, membacakan e, dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dari tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat 73 sampai 78. Kisah yang pendek tidak panjang. Ya, namun seolah kita berusaha ya mengambil faedah dari ayat-ayat ini. Saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ila samud akhahum salihan." Dan kepada kaum Samud kami utus saudaranya, saudara mereka itu salihan. Ya, saudara mereka maksudnya saudara senasab, bukan saudara seagama. Ya, saudara senasab. Seperti kita, kita orang Indonesia sebelumnya bersaudara. Ya, sama-sama dari Melayu misalnya ya, meskipun dari dari agama yang lain, tapi bukan saudara seagama. Wa ila Samud akhahum salihan. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja tidak ada sembahan yang berhak kalian sembah kecuali Allah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum Ya. Hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adabun alim. Sungguh telah datang bukti dari Rabb kalian, bayi punya bukti. Itu mukjizat. Apa itu hadhihi naqatullah? Inilah ontanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan unta Allah, berarti unta ini spesial. Ya, semua ini juga milik Allah, ya. bumi ini juga milik Allah gunung-gunung milik Allah, seluruh hewan milik Allah, seluruh onta milik Allah, tetapi tatkala disebutkan naqatullah dikhususkan, disebut ini ontanya Allah berarti onta ini memiliki apa? keistimewaan. Maka dia diidofakan dengan idofat atau disebut dengan ontanya Allah. Lakum ayah sebagai tanda bagi kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkanlah onta biarkanlah onta tersebut makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in dan jangan sekali-kali kalian menyentuh mengganggu unta tersebut. Fayakhudhakum adabun alim. Maka kalian akan ditimpa dengan adab yang pedih. Wadkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Dan ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian sebagai khulafa, sebagai penguasa setelah kaum 'ad. Jadi Nabi Saleh menyebut tentang kaum 'ad karena kaum 'ad juga nenek moyang mereka. Kaum 'ad orang Arab, sebagaimana mereka juga orang orang Arab, ya. Maka diingatkan tentang uh, Nabi Arab yang pernah sebelum mereka Nabi Hud dengan kaumnya. Kata Nabi Saleh, "Wadhkur idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin." Dan ingatlah tatkala kalian dijadikan berkuasa setelah kaum 'ad. Wa bawa'akum fil ardi dan Allah menyiapkan bumi untuk kalian tinggali. Tattakhiduna min suhuriha qusura. Dan kalian membangun istana-istana di tanah yang landai. Wa tattakhiduna al-jibala buyuta. Dan kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah tinggal kalian. Fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah tentang karunia Allah kepada kalian dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lil ladziina istud'ifu liman amana minhum. Maka berkatalah orang-orang yang sombong dari kaum Samud. Berkatalah mereka orang yang sombong kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin yang beriman kepada Nabi Saleh. Ata'lamuna anna Salihan mursalun min Rabbih? Mereka mengatakan, wahai orang-orang miskin, wahai orang-orang lemah, tidakkah kalian tahu Saleh itu utusan Rabbnya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kata mereka, kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Saleh. Qala alladziina istakbaru, berkatalah orang-orang yang sombong, inna billadzi amantu bihi kafirun. Adapun kami, kami kafir dengan apa yang kalian imani. Fa aqarna maka mereka pun menyembelih ontanya Nabi Saleh wa atau an amri rabbihim dan mereka sombong untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala wa qalu ya salih utina bima taqiduna in kunta minal mursalin mereka bahkan mengatakan wahai saleh datangkanlah janji kau janji engkau kepada kami kalau kau benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fa akhadathum rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan gempa yang begitu dahsyat mereka dihantam oleh gempa tersebut fa asbahu fi darihim jathimin maka di pagi hari mereka pun jathimin yaitu mereka menjadi mayat bergeletakan mayat mati ya karena keangkuhan mereka tersebut. Inilah cerita Nabi Saleh dari awal sampai terakhir. Selesai. Mau dilanjutkan? <laughs> Baik, tadi firman Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bacakan tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullah. Antum yang bisa baca kitab Gundul ya, Uh, bisa buka tafsir Ibnu Katsir karena apa yang saya sampaikan sekarang ini utamanya dari Ibnu Katsir sekalian meskipun saya tambah-tambah juga dari tafsir-tafsir yang yang lain tetapi uh, utamanya adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata qala ulama tafsir wan nasab berkata para ulama ahli tafsir dan ulama ahli nasab siapa Samud Samud adalah Samud bin Athir bin Iram bin Sam bin Nuh Samud itu adalah Samud bin Athir bin Iram jadi Samud ini bapaknya kaum Samud maka dikatakan sebagai kaum Samud. Samud ini silsilahnya dia adalah Samud, Samud bin Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi berapa generasi sampai Nabi Nuh? Satu, dua, tiga, empat, empat atau lima generasi. Jadi antara Nabi Nuh sampai kaum sampai kaum Samud sekitar lima generasi. Makanya disebutkan sering berkaitan antara Nuh Ad, Samud ini berkaitan karena mereka masih dekat-dekatan, masih satu kakek. Ya, dekat-dekatan dengan Nabi Nabi Nuh. Para hadirin yang Subhanahu wa taala mereka eh, tinggal di suatu tempat antara Hijaz dengan Syam, antara Hijaz dengan Syam. Tempat tersebut dikenal dengan Al-Hijaz. Al-Hijaz dan tempat mereka sampai sekarang masih ada. Kota tempat mereka tinggal sekarang namanya kota al hula Sekitar 350 km atau 300 km dari kota Madinah sebelah utara. Jadi kota Madinah, kota Madinah kalau ke arah selatan maka menuju e, Mekah, kalau ke arah selatan menuju Mekah, kalau ke arah timur menuju Riyadh, Najd ya. Kalau ke arah utara menuju negeri Syam, yaitu menuju menuju Palestina, menuju Suriah, negeri Syam, menuju Tabuk, jadi dari Madinah menuju nah Madinah ke Tabuk sekitar 700 km. Barang siapa pergi ke Tabuk, dia akan melewati kota ini namanya Al-Hijr atau sekarang disebut dengan Kabupaten Al-Ula. Saya alhamdulillah sudah dua kali ke sana dan sempat mampir ke rumah-rumahnya kaum Nabi Saleh. Tapi belum sempat tidur di situ. Cuma masuk aja, kemudian lihat-lihat. Ya. Kota yang subur, kota yang subur, ya. Sempat kalau saya tidak salah ingat saya beli mangga di situ. Ya, jadi bukan cuma ada mangga senipa saja ya, di sana juga ada mangga. Ya, mangga mudah-mudahan bukan kaum, bukan kaum samud yang tanam. Ya. <laughs> Tapi di sana tumbuh mangga dan subur. Sempat sana ada satu benteng kita naik ke atas kita lihat subhanallah kota tersebut hijau ya. Banyak uh, pohon korma dan macam-macam. Jadi kota ini kota yang subur ya. Dan kota yang sangat indah. Sangat indah. Saya ingat waktu saya mau ke sana waktu itu ada jadwal menerjemah Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala maka saya bilang Syekh mungkin minggu depan saya izin karena saya dipanggil oleh di sana ada penerjemahan dipanggil oleh hakim di sana saya harus ke sana kata Syekh mau kemana ke Ula kata Syekh Al-Ula itu adalah kota yang indah dan relief-relief gunungnya indah saya ingat sekali perkataan Syekh betul saya pergi ke sana benar ternyata kota tersebut indah ya. indah gunung-gunungnya indah relief-reliefnya aneh ya luar biasa ya indah sekali seakan-akan kerang raksasa. Jadi seakan-akan antum ke mungkin antum bisa lihat di YouTube ya, tapi kalau lihat langsung lebih lebih menakjubkan. Ya. Jadi seperti kerang-kerang yang sudah kerang-kerang raksasa yang kemudian airnya surut. Jadi banyak lubang-lubangnya indah ya. Bahkan di sana ada ada gunung yang seakan-akan dipahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang panjang tak berapa kilo, panjang sekali, seakan-akan dipahat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saya ditawarkan begitu antum mau naik mobil ke atas gunung tersebut bisa. Jadi ada jalan naik ke atas gunung kemudian antum jalan ke atas gunung. Jadi bisa dinaiki oleh apa? kendaraan. Jadi gunung seakan-akan gunung begini dipahat oleh Allah gini. Jadi rata. Rata bisa dinaiki oleh e, eh, mobil ya. Namun dalam hati saya ngapain di situ? <laughs> Ini saya tidak berminat. Saya berminat makan mangga dari mereka itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala e, tempat sebut namanya Al-Hijr. Allah mengatakan Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sungguh para penghuni kota Hijr telah mendustakan para rasul. Ya. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka ayat-ayat kami dan kalian mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Wa kanu yamhituna minal jibali buyutan aminin. Kemudian mereka memahat-mahat gunung sehingga mereka jadikan sebagai tempat-tempat tinggal tempat-tempat tinggal mereka ya. Allah mengatakan walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin sungguh penghuni kota Al-Hijr itu kaum Samud telah mendustakan para nabi, para rasul. Padahal yang mereka dustakan hanyalah nabi siapa? Nabi Saleh. Namun suatu kelaziman barang siapa yang mendustakan satu nabi, maka dia telah mendustakan seluruh nabi. Maka Allah mengatakan walaupun pada kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh penghuni Kota Hijr itu kaum Samud telah mendustakan para rasul, padahal yang mereka dustakan cuma Nabi Saleh. Kenapa? Karena mendustakan seorang nabi sama seperti mendustakan seluruh nabi. Karena dakwah seluruh nabi sama. Walau pada ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Sungguh kami telah memutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh kepada kaumnya sembahlah Allah saja dan jauhilah taubat, jauhilah kesyirikan. Demikian juga yang didakwahi oleh Nabi Nabi Saleh. Ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah saja, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mendustakan tauhid yang diserukan oleh Nabi Saleh, maka sungguhnya mereka telah mendustakan seluruh nabi-nabi. Baik nabi-nabi sebelum Nabi Saleh maupun nabi-nabi setelah Nabi Saleh. Semua dakwanya sama, menyuruh kepada tauhid dan mengingatkan umat daripada kesyirikan. Dan e, kota ini, kota Al-Hijr, Pernah dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala terjadi perang Tabuk. Ya Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat yang menuju Tabuk ya dalam peperangan yang masyhur namanya Ghazwatul Tabuk. Ya, bayangkan Rasulullah SAW berangkat dengan para pasukan dengan kaum muslimin ya di musim panas tatkala itu musim tatkala korma-korma mulai tumbuh ya kemudian berangkat Rasulullah SAW meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia kemudian menuju ke Tabuk yang jarak tempuh sekitar 700 km, 700 km. Itu kalau jarak tempuh sekarang, kalau naik mobil jalannya lurus tok gitu. Nah, kalau zaman dahulu entah bagaimana berapa kilo lagi tentunya lebih jauh. Mungkin harus mencari jalan-jalan yang mudah yang bisa dilewati, menghindari gunung-gunung misalnya. Kalau sekarang Arab Saudi pokoknya ada gunung dibelah jadi jalan. Ada jalan seluruh. Jadi kalau antum kalau jalan dari Mekah menuju Madinah, sering antum dapati gunung-gunung dibelah. Gunung-gunung dibelah untuk dijadikan apa? Jadikan jalan ya. Indonesia kalau sebelah gunung setengah mati ya. Entah berapa sapi dibutuhkan supaya penangga, penjaga gunungnya tidak ngamuk ya. Kalau di Arab Saudi satu telur pun nggak ada yang dipecahin, ya. banyak gunung dibelah, banyak gunung dibolongin jadikan jalan-jalan, nggak -jalan, ada satu telur pun dipecahkan ya. Kalau di sini nggak tahu ya, saya nggak tahu berapa kambing, berapa sapi, berapa yang harus dijadikan tumbal supaya penjaga gunung tidak ngamuk. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jarak tempuh 700 km itu jarak tempuh sekarang. Tentunya di zaman Nabi lebih jauh. Jarak tempuh lebih lebih jauh. Kalau Nabi SAW berangkat menuju ke Tabuk atau pulang dari Tabuk, tentunya ada beberapa kota yang dilewati Nabi. Saya pun demikian waktu saya pergi ke ke arah Al-Ula, yaitu satu jalan ah, jalan Tabuk melewati kota namanya kota Khaybar. Khaybar juga terletak di sebelah utara kota Madinah. Itulah dulu tempat orang-orang Yahudi pernah tinggal di di situ. Saya sempat bertanya sama orang Arab Saudi, apakah masih ada keturunan Yahudi di situ? Kata mereka masih ada tapi sudah masuk Islam. Masih ada masuk Islam, namun fam-famnya, fam tahu ya, marga-marganya ya masih masih ketahuan. Bosnya mereka dengan yang mereka adalah orang-orang apa? Yahudi. Namun mereka semua sudah masuk masuk Islam. Masih ada benteng Yahudi di sana di kota Khaybar sempat saya pergi dengan beberapa teman ke benteng tersebut namun sudah dijaga tidak boleh sembarang oleh sembarang orang boleh boleh masuk. Baik para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, eh, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sempat mampir ke situ, ke tempat Diyar Samud di kota Al-Hijr atau sekarang disebut dengan kota Al-Ula. Tatkala mereka mampir di situ, mereka mampir ke sumur-sumurnya kaum Samud. Jadi di situ ada sumur-sumur jadi apa namanya daerah-daerah yang subur jadi saya katakan tadi kota al-ula subur ya banyak tumbuhan-tumbuhan banyak eh, korma-korma uh, ada mangga dan macam-macamnya ya di situ ada juga sumur-sumur yang masih ada airnya maka para sahabat mampir di tempat tempat tinggalnya al-ula ya, kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur yang ada di situ kata Ibnu Umar lama nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas ala Tabuk tatkala Rasulullah SAW berjalan menuju kota Tabuk ya maka Rasulullah SAW nazala bihimul hijab Rasulullah SAW membuat mereka singgah ke kota hijab tadi kota al-ula inda buyuti samud di rumah kaum samud jadi gunung-gunung yang masih dipahat-pahat jadi rumah tersebut fastasqan nasu minal abar allati kana tashrabu minha samud kata Ibnu Umar maka orang-orang pun mengambil air dari sumur-sumur yang sumur-sumur itu dahulu merupakan sumur-sumurnya kaum Samud yang suka diambil oleh kaum Samud. Fa'ajinu minha wa nasabu lahal kudur. Maka mereka pun mengambil air, mereka buat adonan roti ya. Jadi gandum yang mereka bawa dipakai air dibuat apa? Adonan untuk dipanggang untuk dimakan jadi jadi roti. Wa nasabu lahal kudur, kemudian mereka juga e, mengambil air untuk dimasukkan ke dalam panci untuk masak. Dan mereka sudah mendirikan apa memasang panci-panci tersebut, ya belanga-belanga tersebut dan sudah dimasak menyalakan api untuk masak makanan. Fa'amaruhum Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ahraqul qudur wa 'alaful ajin al-ibila. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menumpahkan panci-panci tersebut. Jadi panci-panci yang sudah terkena air dari sumur-sumur kaum Samud yang sudah digunakan masak disuruh tumpahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ajin-ajin yaitu eh, adonan-adonan ya seperti orang mau bikin donat kan bikin adonan ya. Adonan-adonan roti tersebut ya. Adonan roti tersebut kemudian tidak dimakan tapi diberikan kepada onta-onta. Kalau manusia jangan makan. Kata Rasulullah SAW kasih ke onta-onta dimakan oleh onta-onta mereka. Thumartahala bihim hatta nazala bihim alal bi'r allati kanat asru minha naqah. Kemudian Rasulullah SAW membawa para sahabat ke sumur yang itu sumurnya yang pernah diminum oleh ontanya Nabi Soleh. Jadi banyak sumur, ada satu sumur itu sumur spesial miliknya onta uh, Nabi Soleh. Situ baru-baru boleh ngambil air dari situ. Karena sumur ini sepertinya tidak kena azab. Yang kena azab adalah sumur-sumur daerah daerah yang pernah kena azab sumur-sumur tadi, sumur-sumur tempat kediaman rumah-rumahnya kaum e, Samud itu yang dilarang. Wa nahaw an yadkhulu alal qaumil ladina udzibu dan Rasulullah SAW melarang mereka untuk masuk ke rumah-rumah orang-orang yang pernah diadab yaitu rumah-rumah tidak boleh dimasuki. Kata Rasulullah SAW ini akhsya an yusibakum mithlu ma asabahum fala tadkhulu alaihim. Aku khawatir kalian akan ditimpa dengan apa yang menimpa mereka maka janganlah kalian masuk dalam rumah-rumah mereka. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar juga Rasulullah SAW berkata, "La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin." Janganlah kalian masuk ke rumah orang-orang yang pernah diadab. Ila antakunu bakin atau kecuali kalian dalam kondisi menangis. Jadi kata perempuan tidak boleh seorang pergi ke sana dalam maka lihat-lihat ketawa ke TV, foto-foto tidak kecuali mengambil pelajaran. Bagaimana suatu kaum yang pernah sombong dan angkuh ternyata diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ke sana kecuali dalam rangka mengambil pelajaran. Seperti menangis kata Rasulullah sallallahu "Fala tadkhulu alaihim Lala tadkhulu ala haula al mu'adzabin illa an takunu bakin." Janganlah kalian masuk ke rumah mereka kecuali kalian dalam kondisi menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian tidak menangis maka jangan masuk kepada mereka. An yusibakum mithlu ma asabahum. Kalian akan ditimpa dengan aku khawatir kalian ditimpa dengan apa yang menimpa mereka. Tapi para hadirin yang subhanahu wa taala di sini para ulama mengambil faedah kalau ada satu kaum yang kita tahu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita pergi ke tempat tersebut kecuali dalam rangka mengambil faedah. Adapun untuk melihat-lihat, untuk kemudian bertamasya, maka ini tidak boleh. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang laut mati. Laut mati yang ada di daerah Syam, kalau nggak salah di Yordan, itu dikhilafkan oleh para ulama. Kalau seandainya laut mati tersebut adalah tempat di mana Nabi Lut, kaum Nabi Lut pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan jadi diangkat kan faja'alna 'aliya safilaha. Jadi Allah angkat negeri tersebut kemudian setelah diangkat di langit kemudian dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun di, di, di, dihujani dengan hujan batu, akhirnya mereka mereka tewas Allah keluarkan air untuk menghilangkan mereka. Air tersebut disebut dengan uh, laut mati ya. Laut mati. Allah alam bisawab al-barhul mayyit apakah laut ini benar-benar dahulu lokasinya kaum Nabi Nabi Lut ya. Kalau itu adalah lokasinya kaum Nabi Lut dan ini banyak dikuatkan oleh para ulama dan juga para ahli tafsir. Mereka mengatakan itulah tempat lokasi kaum Nabi Lut. Maka tidak boleh seorang bertamasya di situ kecuali dalam rangka mengambil pelajaran, ya, apalagi mengambil airnya kemudian dijual misalnya. Ini tidak boleh semua. Ya, karena tidak boleh dimanfaatkan sebagaimana eh, kaum Saleh ya, kaum Samud Rasulullah SAW melarang untuk mengambil air dari apa? dari sumur-sumur di situ. Tidak boleh. Pasti ada pengaruhnya dalam hati kita, tidak boleh. Pasti ada pengaruhnya. Maka Rasulullah SAW melarang panci-panci yang sudah terlanjur dimasak disuruh buang. Adonan-adonan yang sudah terlanjur digunakan menggunakan air tersebut disuruh buang oleh Rasulullah SAW karena pasti ada pengaruhnya dengan hati kita. Oleh karenanya demikianlah para ulama mengatakan suatu tempat yang pernah di situ suatu kaum diadat maka tidak boleh ke sana kecuali dalam rangka untuk mengambil pelajaran dalam rangka dalam kondisi menangis. Adapun jalan-jalan makanya tidak diperbolehkan. Maka Allah alam bisawab. Ini yang kadang saya khawatirkan tentang Borobudur. Borobudur ini ya, tempat kuilnya orang-orang non muslim, orang Hindu, orang Buddha, tidak tahu. Hindu apa Buddha itu? Hah? Buddha ya. Dan konon Allah alam bisawab katanya Borobudur dulu tenggelam dengan tanah, iya. Kemudian baru dia apa? Baru di Kok bisa tenggelam dengan tanah? Besarnya seperti itu. Khawatirnya pernah dulu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikhawatirkan mereka adalah kaum yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun bukan kaum yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, toh itu tempat ibadah pengagungan terhadap patung-patung maka tidak boleh kita ke sana meramaikan pengagungan terhadap patung-patung tersebut. Ya, tidak boleh. Bagaimana para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini hukum yang berkaitan dengan e, tempat yang pernah Allah turunkan adab padanya maka tidak boleh kita sana kecuali dalam rangka mengambil faedah. Karenanya para ulama peringatkan sampai sekarang banyak orang-orang ke situ dan dibolehkan ke sana. Antum juga kalau ada waktu mau ke sana juga boleh, tapi tidak bisa pakai visa umroh, tidak bisa ya. Kalau umroh antum tidak bisa keluar, tidak bisa pergi kecuali Mekah, Jeddah dan Madinah. Di luar itu tidak tidak boleh. Kecuali kalau antum nekat ya, risiko ketangkap ya, itu yang cerita. Jadi kalau anda pakai visa ziarah bisa. Sebagaimana banyak saudara-saudara kita dari Malaysia yang mampir ke sana. Boleh ke sana namun dalam rangka untuk mengambil pelajaran, menangisi bagaimana suatu kaum yang sombong dan ampuh yang pernah hidup di alam semesta ini pernah berjalan berkuasa di atas muka bumi musnah dengan cara yang sadis Allah azab mereka karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang saya sedihkan saya lihat orang-orang ke sana ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa, tidak mengambil pelajaran. Ya. Jadi ya memang menarik melihat rumah, kemudian masuk ke mana ke dalam rumah tersebut, ya kemudian e, melihat ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Kita lihat memang ada seperti ruangan seperti ruang tempat tidur ada, mungkin ada ruang tamunya ada ya. Ya mirip-mirip rumah kita lah. Ada ruang tamunya terus ada juga seperti ada rak-raknya saya lihat Allah alam bisawab ya. Ya, masuk seperti itu. Kemudian juga ada kumpulan, jadi kumpulan satu batu ada beberapa rumah. Nanti ke sana lagi, mungkin jalan berapa ratus meter ada lagi kumpulan batu gede dibuat berapa rumah. Mungkin ini RT ini, RT 1, RT 2, RT 3 mungkin ya. Jadi demikianlah kampung mereka. Sekarang kampung mereka sudah tidak boleh ditempati, jadi dipagari oleh pemerintah Arab Saudi. Pagar, nggak boleh tinggal di situ karena ini tempat yang pernah Allah turunkan apa? Azab. Jadi dipagari, tidak boleh di diisolasi, tidak boleh di, ditempati. Boleh datang tadi dalam rangka mengunjungi setelah itu keluar. Adapun yang lainnya tinggal di jauh dari mereka. Puluhan kilo mungkin pemukiman yang sekarang jauh dari dari mereka. Dan itulah pemukiman yang yang subur. Adapun di situ kering, di situ kering tempatnya, kering ya. Kering ya, tidak ada mungkin tidak ada yang bercocok tanam di situ jadi kering kemudian dipagari oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun pemukiman kota Eh, penduduk al-ula di tempat yang jauh dan itu subur daerah. Baik, para hadirin yang masih subhanahu wa ta'ala. Bagaimana uh, kisah Nabi Soleh? Jadi Nabi Soleh berkata kepada mereka, Ya kaum budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja tidak ada sembah yang kalian berhak kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari bahwasanya Nabi Saleh juga menyuruh mereka kepada tauhid. Sampai sekarang waktu saya ke sana, saya lihat ada sebagian rumah, artinya rumah dari gunung itu, ya, yang Eh, situ ada seperti patung wajah manusia. Allah Allah apakah itu patung yang mereka sembah, namun sampai sekarang masih ada. ada satu rumah, beberapa rumah atau satu rumah yang situ ada patung wajah manusia di, di depan pintu. Sampai, sampai sekarang masih masih ada. Dan kaum Samud ini eh, tubuh mereka sepertinya biasa saja, tidak terlalu tinggi. Karena pintu masuknya tidak terlalu apa? tinggi, biasa aja pintu masuk rumah mereka tidak terlalu tinggi. Karena ada yang mengatakan Ustaz, dulu mereka tinggi-tinggi enggak. Untuk kaum Samud saya rasa kalau tinggi pun tidak tinggi sekali, dia biasa-biasa saja. Karena pintu masuknya pun tidak terlalu tidak terlalu tinggi dan kemudian ukuran tempat tidurnya pun tidak terlalu tidak terlalu panjang. Ya dia tinggi namun tidak terlalu tinggi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum." Kata Nabi Saleh kepada mereka, "Sungguh telah datang mukjizat dari Rabb kalian kepada kalian. Apa mukjizatnya? Hadhihi naqatullahu naqatullahi lakum ayah. Inilah unta Allah sebagai tanda bagi kalian. Unta ini seperti saya katakan tadi, unta yang istimewa, makanya disebut dengan ontanya Allah. Ya, padahal kita katakan seluruh bumi, seluruh hewan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dikhususkan dikatakan unta Allah menunjukkan bahwasanya unta ini spesial. Para ulama khilaf tentang kenapa apa spesialnya unta ini. Maka ada beberapa metode ahli tafsir. Sebagai ahli tafsir seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan pokoknya unta ini unta yang spesial, dia tidak menyebutkan spesialnya apa. Kenapa? Karena kata beliau tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan sebab kenapa dikatakan unta yang spesial. Namun banyak ahli tafsir menyebutkan, para ahli tafsir yang berusaha menyebutkan apa spesialnya unta ini, mereka menyebutkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan unta itu dikatakan untanya Allah kenapa? Karena dia keluar dari batu. Dia keluar dari dari batu. Jadi ceritanya Nabi Soleh tatkala mendakwahi mereka kaumnya, maka kaumnya ya capek didakwahi oleh Nabi Soleh. Nabi Soleh dakwah lama, dakwah lama sampai akhirnya mulailah disebut oleh tafsir mulailah beliau beruban, mulailah jenggotnya beruban, mulailah rambut beliau beruban dan terus mendakwahi mereka dan mereka akhirnya jengkel dan mereka mengatakan wahai Soleh kalau kau memang seorang nabi Kebetulan ada batu besar di situ. Keluarkan onta dari batu ini kalau memang kau seorang nabi. Jadi mereka ini sebenarnya minta mukjizat bukan untuk beriman, namun supaya Nabi Soleh berhenti dari dakwahnya. Jengkel mereka jengkel. Ini dakwah terus, dakwah terus, dakwah terus nggak ada berhentinya. Ya udah, kalau kau ya, keluarin onta dari situ, kalau keluar onta kita beriman deh gitu. Jadi mereka minta ini bukan dalam rangka untuk beriman tidak, tapi dalam rangka ngeyel, ya. Dalam rangka ngeyel. Maka Nabi Soleh pun mengatakan, iya, Nabi Soleh pun sholat disebut sholat dua rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah agar mengeluarkan onta dari batu tersebut. Yang menakjubkan mereka ini disebut oleh tafsir seperti Ibnu Katsir, mereka minta onta yang spesial tidak sembarang onta. Kata mereka onta yang keluar harus besar, harus warna kulitnya ini, dan keluar dalam kondisi sudah bunting, sudah dalam kondisi hamil. Wah ini repot ini onta tiba-tiba muncul langsung apa? <laughs> Langsung langsung hamil ontanya siapa? Namun Nabi soleh berdoa kepada Allah, minta kepada Allah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka dan Nabi Saleh kemudian berdoa kepada Allah, tiba-tiba batu tersebut pecah keluarlah onta yang mereka kehendaki. Ontanya gede dalam kondisi apa? Hamil. Dikatakan hamil sudah 9 bulan atau berapa bulan? Ngomong-ngomong onta hamil berapa bulan? Ada yang tahu? Hah? Pak Agus, onta hamil berapa bulan? Kalau kambing berapa bulan kambing? Kami berapa bulan? Siapa yang sini? Peternak kambing. Kami berapa bulan kambing? Tidak tahu. Hah? Empat bulan ya? Mungkin ya. Kucing? Katanya kelinci juga cepat, kelinci hamilnya nggak? Nggak lama. Kuda, Anda dengar belasan bulan. Onta ini Allah alam, saya lupa apakah kalau nggak salah 10 sampai 11 bulan. Jadi onta yang keluar dari dari batu gunung batu tersebut, onta yang dalam kondisi bunting, dalam kondisi hamil dan menjelang melahirkan sesuai dengan permintaan kaumnya Nabi Nabi Soleh. Tatkala keinginan mereka, tantangan mereka terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah onta tersebut ya, maka mereka tidak beriman. Ada yang beriman, sebagian beriman. Wah ini benar, mereka beriman. Yang sebagian besar tidak beriman. Padahal sudah di, dihadirkan apa yang mereka kehendaki. Dan demikian orang-orang kalau sudah tidak beriman, meskipun lihat mukjizat apapun, mereka tidak akan beriman. Kata Allah, "Lau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun masburun." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami bukakan pintu-pintu langit, Lalu mereka naik di atas langit tersebut, maka mereka akan berkata, semuanya kami sedang disihir, kami sedang dibuat apa mabuk. Kami hanyalah kaum tersihir. Jadi meskipun mukjizat dikeluarkan Allah, mereka tidak akan beriman. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam waktu ditantang berdua sama orang-orang para penyihir Firaun, tatkala Nabi Musa yang menang, akhirnya apa kata Firaun? Inna hadza lakabirukum alladhi 'allamakum sihr. Si Musa ini adalah guru kalian sebenarnya, kalian kerjasama. sama. Ya. Selesai. Yang lain, oh iya benar ini gurunya makanya kerjasama, makanya kalah mereka sama Nabi Musa. Jadi bagaimanapun mukjizat yang diturunkan kalau tidak beriman tidak akan beriman. Sama sekarang sudah keluar onta kata mereka kami tersihir, soleh ini penyihir. Soleh ini apa? Penyihir. Jadi dan subhanallah hidayah ya. Saya katakan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau lihat kisah orang-orang munafik, apa sih kurangnya? Sebab-sebab mereka dapatkan hidayah. Mereka sholat bersama Nabi. Mereka mendengar ceramah-ceramah Nabi. Mereka melihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat mujizat-mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lihat Islam terus menang sedikit demi sedikit sampai akhirnya berjaya. Toh tetap tidak ber beriman. Apa kurangnya mereka? Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak menghendaki hidayah, meskipun sebab hidayah semua sudah datang, orang tidak akan beriman. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah Allah berikan hidayah kepada kepada kita. Para hadirin hadirat subhanahu wa taala akhirnya sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan dikatakan onta tersebut ontanya Allah di antara sebabnya karena onta tersebut uh, keluar dari batu dan ini keanehan ada onta bukan lahir dari onta tapi keluar dari dari batu dalam kondisi seperti tadi hamil kemudian anaknya pun kelihatan goyang-goyang ya. Perutnya goyang-goyang. Laha sirbun walakum sirbu yaumi maklum. Kemudian onta tersebut ada aturannya. Ini onta kata Nabi Alaihi Wasallam dia punya waktu untuk minum satu sumur kalian pada hari-hari yang lain. Jadi disebutkan ganti-gantian satu hari satu hari. Di kaum Samud ada banyak sumur, namun ada satu sumur spesial, sumur yang mungkin airnya apa? airnya banyak. Disebutkan unta itu kalau sudah datang ke sumur, dia sekali minum sumur sampai airnya habis, tidak satu tetes pun sana. Untuk sumur itu, mungkin sumur itu bawa alam, mungkin sumur itu adalah sumur yang bagus airnya, tapi ini khusus buat ontanya Nabi Saleh, ontanya Allah. Kalau kalian bikin cari sumur-sumur yang lain, akhirnya mereka nurut orang-orang. Jadi kenapa? Karena ada timbal baliknya. Onta Nabi Saleh ini kalau dia minum banyak, namun setelah itu dia mengeluarkan susu yang banyak juga. Jadi dari ganti air tawar, kaum Nabi Soleh, kaum Samud boleh memerah susu dari onta Nabi Soleh. Dengan sebanyak-banyaknya susu tersebut keluarkan. Banyak sekali susu tersebut di, dikeluarkan. Dikeluarkan oleh mereka, ya airnya airnya banyak. Namun lama-lama mereka bosan. Ini onta ini kurang ajar masa menguasai sumur ya. Ini hewan menguasai sumur. Padahal dia tatkala minum dia ada timbal baliknya, yaitu mengeluarkan susu yang begitu banyak. Sebenarnya mengatakan kenapa disebut dengan ontanya Allah karena on, tidak ada onta sekali minum sumur bisa habis kecuali ontanya siapa? Nabi SAW. Onta memang benar kalau sekali minum dia lama. Makanya di antara uh, keajaiban onta ya sekali dia minum apa? Ciluk kiluk kiluk kiluk lama. Kawan-kawan lain mungkin cuma nih lagi tapi onta sekali dia nyedot ya, dia masuk masuk air banyak sekali. Tapi yang menakjubkan ontanya Nabi Soleh semua langsung habis langsung kering. Ali mengatakan dikatakan oleh onta Nabi Soleh karena dia bisa dikeluarkan susu darinya sesuai dengan kebutuhan suku samud seluruhnya bisa cukup. Suku samud seluruhnya bisa bisa cukup. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala Nabi Soleh mengingatkan, Fadaruha ta'kul fil ard fi ardi wa la bisu'in biarkan onta tersebut makan di bumi Allah. Ini onta milik Allah. Bumi ini juga milik Allah. Terserah onta itu makan di mana saja, jangan diganggu. Fala tamassuha bisu'in. Jangan sekali-sekali kalian ganggu onta tersebut. Sedikit pun nggak boleh. Tidak boleh kalian larang, tidak boleh, tidak boleh kalian usir. Dia mau jalan kemana biarin, jangan dihalangi. Jangan diganggu kata kata kata Nabi Soleh. Fala tamassuha bisu'in. Sekali-sekali jangan kalian ganggu. Su' di sini ya nakirah yang memberikan faedah keumuman artinya jangan diganggu sama sekali sedikit pun nggak boleh diganggu. Ini unta spesial. Dan dia sudah memberikan kepada kalian susu yang banyak. Jangan diganggu. Jangan dihalangi, jangan diusir, apalagi dipukul. Tidak boleh. Apalagi disembelih. Nabi Sallallahu sudah ingatkan, "Fayakhudzakum adzabun alim." Maka kalian akan ditimpa dengan adab yang pedih. Ini sudah peringatan dari Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh ingatkan tentang nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Ingatlah, kalian telah dijadikan oleh Allah penguasa setelah kaum 'ad. Kaum 'ad sudah binasa, sekarang kaum Samud, kaum yang baru menduduki bumi. Wa bawa'akum fil ardi dan Allah telah menyiapkan bumi bagi kalian tattakhiduna min suhuliha qusura. Tanah yang datar mereka bikin istana, istana yang besar. Disebut dengan qusura. Istana yang yang besar. Wa tanhituna al-jibala buyuta. Kemudian kalian memahat gunung-gunung menjadi menjadi rumah. ini diantara keistimewaan kaum Samud. Ini kita bicara tentang zaman dahulu, ya. Ngapain? Mereka nggak tahu kenapa kurang kerjaan atau gimana. Ya, kok gunung dijadikan nama <laughs> Rumah. Kan mereka bisa bikin istana, namun mereka mungkin ingin menunjukkan kehebatan mereka. Gunung mereka pahat. Gunung batu, ingat gunung di Arab Saudi bukan gunung seperti kita, gunung pasir, enggak, gunungnya seperti batu. Perut seperti batu apa? Batu kerikil besar ditempel di atas muka bumi dan masuk ke dalam. Jadi mereka pahat gunung tersebut. Jadi rumah ini kan kerja keras ini. Lama pahat, pahat, pahat. Alat pahatnya pakai apa, mukulnya pakai apa. Intinya jadi rumah. Mereka tinggal tenang dalam rumah rumah tersebut. Ada pun tanah yang datar, mereka bangun istana-istana. Istana-istana tersebut sudah tidak ada. Waktu Allah goncangkan bumi mereka, istana tersebut mungkin runtuh. Tetapi rumah-rumah masih tersisa sebagai bukti bahwasanya mereka pernah pernah ada. Kalau Allah tidak sisakan mungkin orang bilang itu dongeng, tapi ini ada buktinya, pernah ada kaum kaum itu pernah ada. Ini cerita bukan cerita bohong, kaum itu pernah ada dan sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuru ala Allah dan ingatlah karunia-karunia Allah kepada kalian. Wala ta'tau fil ardi mufsidin dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka berimanlah kaum Nabi Saleh dan kebanyakan yang beriman adalah orang-orang bawahan, orang-orang miskin, dan demikianlah kebanyakan pengikut para nabi. Oleh karena tatkala Heraklius bertemu dengan bertemu dengan Abu Sofyan sebagaimana dalam Sahih Bukhari di awal Sahih Bukhari dalam kitab Badul Wahyi, waktu itu Heraklius sudah merasa muncul ada seorang nabi yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Maka Heraklius memanggil Abu Sofyan dan bertanya kepada Abu Sofyan tentang nabi tersebut. Ya. Maka di antara pertanyaan setelah bertanya macam-macam tentang Rasulullah, di antara pertanyaan Heraklius, asrafu qaumihim ittaba'uhu am du'afa'uhum?" Maka Heraklius bertanya, "Wahai Abu Sufyan, yang jadi pengikut dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang pembesar-pembesar mereka ataukah orang-orang lemah di antara mereka?" Maka Abu Sufyan mengatakan, "Du'afa'uhum." Yang ikut kepada mereka adalah orang-orang yang lemah. Maka Heraklius mengatakan demikianlah pengikut para nabi. Sejak zaman Nabi Nuh Kemudian Nabi Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad. Kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang apa? Orang-orang yang lemah. Orang-orang kaya, orang-orang yang memimpin mereka sombong dan angkuh. Mereka ini bahaya namanya kekayaan, namanya kekuasaan ini membuat orang menjadi menjadi angkuh dan sombong. Dan kalau sudah jadi angkuh dan sombong, susah dia untuk tunduk kepada aturan. Dia merasa dirinya yang berkuasa, dia merasa dirinya yang kuat. Ya. Karenanya Rasulullah SAW tatkala uh, melihat kepada surga, ittalaqtu ala al-jannah fawajadtu akhir ahliha al fubara Aku melihat surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kebanyakan penghuni orang miskin. Artinya ada orang kaya penghuni surga ada namun tidak banyak. Kebanyakannya orang-orang miskin. Kenapa? Karena karena ujian terhadap harta ini berat. Banyak orang diuji dengan kemiskinan, lulus. Dia mudah untuk bersabar, tapi banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kenapa hartanya mengantarkan dia untuk bermaksiat, untuk berzina, untuk minum khamar, untuk morfinis, untuk ber, ber, ber, ber, hidup dengan foya-foya. Maka Allah mengatakan, "Kalla innal insana kalla eh, apa namanya? Innal insana la Sungguh manusia itu akan melampaui batas. Kapan ar-ra'ahu stagna? tatkala dia merasa dirinya kaya. Oleh karena antum-antum para hadirin yang hadir subhanahu wa taala, kalau seandainya ditakdirkan miskin, bersyukurlah. Karena kalau kaya tidak gampang. Benar, kalau kaya tidak apa? Tidak gampang. Ya kita bukan minta jadi orang miskin, enggak ya. Tidak ya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqar. Ya Allah, aku kepada Engkau dari fitnah kekayaan dari fitnah kemiskinan. Ya. Tapi biasanya orang diuji dengan kemiskinan lebih mudah bersabar. Lebih mudah bersabar dan banyak yang lulus, maka banyak penghuni neraka jahanam yang miskin. Eh, mungkin apa? Maaf, Penghuni apa surga orang-orang miskin. Orang-orang kayanya cuma sedikit karena kebanyakan mereka apa? Sombong dan angkuh. Kebanyakan mereka sombong dan angkuh. Tapi kalau antum disuruh pilih, milih jadi orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar, milih mana? Kaya bersyukur. Tapi ya antum terima aja takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak bersyukur alhamdulillah, kalau miskin bersabar ya alhamdulillah. Karenanya orang yang beriman kepada Nabi Saleh juga orang miskin. Yang beriman kepada Nabi Saleh juga orang-orang miskin. Yang kaya tidak mau beriman. Kenapa? Karena orang kaya biasanya merintah. Sekarang mereka kalau beriman kepada Nabi Soleh, konsekuensinya mereka harus tunduk kepada Nabi Soleh. Nah, mereka tidak mau. Kita ini orang kaya, kita ini orang besar-besar. Sekarang mau beriman kepada soleh ini, siapa soleh ini? Padahal Nabi Soleh adalah orang yang mulia di antara mereka. Nabi Soleh orang yang mulia. Dan mereka dahulunya ingin Nabi Soleh. Ya apa namanya? Banyak mereka harapkan dari Nabi Soleh. Mereka berkata, Ya Salihu, laqad kunta fina marjuman qabla hadha. Atanhana an na'budu ma kana ya'budu aba'una. Wahai Soleh, kau dulu sudah kami harapkan karena mungkin lihat akhlaknya yang mulia, lihat kecerdasannya. Namun gara-gara Nabi Saleh melarang mereka untuk menyembah berhala, menyuruh mereka meninggalkan kesyirikan, mereka tidak mau lagi terima Saleh. Asalnya padahal mereka berharap Nabi Saleh adalah orang yang baik yang sangat mereka harapkan. Maka mereka mengatakan, "Ya Salihu, laqad kunta laqad kunta fina marjuan qablahan." Sebelumnya kau adalah orang yang kami harapkan. Sekarang atanhan, apa kau melarang kami? Anak muda makan anak muda abauna. Kamu kau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Mereka tidak beriman kepada Nabi Soleh. Maka mereka datang kepada orang-orang miskin, mereka ngejek orang-orang miskin. Perhatikan sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala alladziina istakbaru min qaumihi lilladziina istud'ifu liman amana minhum." Berkatalah orang-orang yang sombong di antara kaum Samud kepada orang-orang yang lemah yang beriman kepada Nabi Saleh. "Ata'lamuna anna Shalihan mursalun min rabbih?" Mereka ngejek. Tahukah kalian Saleh itu utusan utusan Tuhannya ini aja ini bukan bertanya ingin tahu. Paham? Jadi mereka mengatakan, eh hey, orang-orang miskin, tahukah kalian soleh itu utusan Tuhannya? Ngejek maksud. Bukan bertanya ingin tahu, ya, tapi mengejek. Dan mereka selalu mengejek apa? Para ambiyah, para nabi. Apa jawaban orang-orang soleh? Kalau inna bima ursila bihi mu'minun. Mereka tidak menjawab iya itu utusan Tuhan, tidak. Tidak perlu itu sudah kita sudah sama-sama tahu dia utusan Tuhan. Tapi langsung jawaban orang-orang miskin tersebut, "Inna bima ursila bihi mu'minun." Kami beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Soleh. Langsung. Saya perhatikan, saya ulangi. Pertanyaannya ejekan. Tahukah kalian bahwasanya soleh utusan Tuhannya? Jawaban orang orang yang beriman apa? Tidak mengatakan iya, tidak. Karena perkara Nabi Soleh diutus sudah tidak perlu diperdebatkan. Sudah ada buktinya. Tapi langsung mereka mengatakan, Inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nabi Soleh. Tatkala meninggal jadi Orang miskin bikin jengkel mereka. Jawaban mereka tidak dijawab, langsung dijawab dengan perkara yang lebih penting yang merupakan kelaziman. Jadi tidak perlu menjawab ini, tapi menjawab kelazimannya. Karena dia seorang nabi, maka kami beriman dengan apa yang dibawa oleh nabi tersebut. Ini buat jengkel orang-orang yang sombong. Orang sombong langsung mengatakan, Qalu qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kami kafir dengan apa yang kalian imani. Kami kafir dengan apa yang kalian imani. Akhirnya mereka pun jengkel, mereka pun sembelih onta. Di sini para hadirin Allah mengatakan fa'aqarun Mereka pun menyembelih onta Nabi Nabi Saleh. Ontanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang sebenarnya yang menyembelih cuma satu orang. Dalam ayat yang lain kata Allah irim ba'ata asqaha. Tatkala berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka kemudian menyembelih ontanya Nabi Saleh. Jadi satu orang saja yang menyembelih. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqa." Mereka pun menyuruh teman mereka, "Wahai ayo bunuh, bunuh." Maka satu orang saja yang bunuh, yang nyembelih unta Nabi Saleh. Namun Allah mengatakan fa'aqaru mereka seluruhnya. Kenapa? Karena orang ini tatkala nyembelih namanya disebut oleh para ulama oleh Ibnu Katsir Salih bin Kidar. Salih bin Kidar ini tatkala atau Kidar bin Salih ya. Terserah namanya siapa ya. Tahu anak Kidar bin Salih, mohon maaf. Kidar bin Salih ini tatkala bunuh onta, Sebelum dia bunuh onta dia minta persetujuan dari kaumnya seluruhnya. Dia datang satu-satu ke kepala-kepala RT, eh ini saya bunuh onta, setuju atau tidak? Setuju. Datang ke sana, semua setuju. Dia datang ke bahkan disebutkan dia datang ke gadis-gadis yang sedang dipingit. Ditanya, saya akan bunuh ontanya Nabi Soleh. Setuju? Setuju semua orang setuju. Maka meskipun yang bunuh satu orang, namun Allah menyadarkan perbuatan tersebut kepada seluruh mereka karena mereka semua apa? Setuju. Dan orang yang setuju sama seperti orang yang melakukan. Orang suci sama dengan orang yang yang melakukan. Ya. Makanya orang yang tidak syirik tapi ridho dengan kesyirikan dia musyrik juga. Ya, orang yang tidak syirik tapi dia ridho dan membenarkan kesyirikan dia juga musyrik. Dia juga musyrik. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala Ibnu Katsir menyebutkan uh, bagaimana kisah terbunuhnya unta Nabi Soleh ini ada seorang wanita, dia orang sudah tua, dia sudah tua, dan dia jengkel sekali sama Soleh. Dia jengkel sekali Nabi Soleh. Dan dia punya anak-anak yang cantik jelita. Karena dia ingin buat jengkel Nabi Soleh, maka dia buat sayembara. Siapa yang bisa bunuh itu ontanya Soleh, maka nikah dengan putriku. Pilih mana yang paling cantik. Maka terserah. Dan terkenal cantik-cantik anaknya tersebut. Maka terpancinglah salah seorang di antara mereka tadi katakan Kidar, Kidar, bin Salif. Dialah yang akhirnya karena jatuh cinta sama anak-anak perempuan tersebut, ya, maka dia pun yang bertekad untuk membunuh unta Nabi SAW. Namun sebelum dia bunuh, kemudian dia mendatangi kaumnya dan mereka semua setuju. Maka mereka menantikan rame-rame mereka waktu mau dibunuh mereka datang rame-rame tapi yang membunuh satu orang aja. Ada yang yang lain juga takut sebenarnya. Sebenarnya mereka itu takut ya, karena mereka tahu hati mereka tahu Nabi Soleh ini adalah seorang nabi. Buktinya kok ada onta bisa keluar dari batu. Ya, mereka sebenarnya tahu Nabi Soleh itu seorang nabi. Mereka takut, namun karena kesombongan ya, mereka nekat untuk melukai onta tersebut. Tatkala ada sayembara, siapa yang berani membunuh onta Nabi Soleh? Tidak ada yang berani, kecuali satu orang ini. Jadi setelah diprovokasi baru dia berani. Yang lainnya takut juga sebenarnya. Ini onta tidak sembarangan, onta yang Ajaib. Keluar dari bayangkan entah ini ajaib, ajaib tidak? Keluar dari batu. Kalau minum sekali minum air sumur habis. Kemudian kalau diperas susunya nggak habis-habis satu kampung seluruhnya bisa minum dari susu onta tersebut. Apakah tidak ajaib? Sangat ajaib. Sangat ajaib. Disebutkan onta ini hidup berapa lama sampai akhirnya dia melahirkan. Maka dia berjalan bersama anaknya. Anaknya onta ini. Anak mereka sekarang menanti kedatangan unta tersebut tidak mereka bunuh, maka mereka persiapan karena untuk tersebut melewati jalan tertentu disebut dalam tafsir Bukaisir. Akhirnya mereka pun menanti lewatnya unta tersebut. Kalau lewat maka berangkatlah Kidar bin Salif lantas dia pun memukul atau memotong kaki unta tersebut maka unta tersebut berteriak dengan suara yang sangat keras. Waktu berteriak maka keluarlah wanita tua tadi yang jengkel kepada Nabi Saleh mengeluarkan putri-putrinya yang cantik jelita supaya semakin apa? memprovokasi siapa? Kidar bin Salib. Waktu Kidar bin Salib lihat itu cewek-cewek cantik-cantik calon istrinya, maka dia pun semakin semangat. Ya. Nantas dia pun membunuh onta tersebut. Matilah onta tersebut. Datang Nabi Soleh. Kabarkan kepada Nabi Soleh bahwasanya ontanya telah meninggal. Padahal dia sudah peringatkan, Pak. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Janganlah kalian ya melukainya, maka kalian akan ditimpa dengan adab yang pedih. Fa'akorun nafata, kata Allah, mereka pun membunuh onta tersebut. Wa atau an amri rabbi, dan mereka sombong dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sesumbar, mereka mengatakan, wa qalu wa qalu ya salih utina bima ta'iduna, wahai salih datangkan adab yang kau janjikan kepada kami. In kunta minal mursalin, jika kau benar orang yang benar. Benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Saleh berkata, ya, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silakan bersenang-senang di rumah kalian tiga hari. Sudah akan datang adab pada hari keempat tiga hari. Silakan kalian bersenang-senang. Mereka pun telah diancam oleh Nabi Soleh. Sekarang ancaman lebih khusus. Ancaman pertama lebih umum. Jangan kalian ganggu unta tersebut. Kalian akan ditimpa dengan adab yang pedih. Setelah mereka sembelih, mereka ancam, mereka tantang. Mana mana uh, ancaman tersebut? Mana adab yang pedih tersebut? Nabi Soleh mengatakan tiga hari setelah ini. Kama ta'ufi kum salah yang Silakan bersenang-senang di rumah kalian tiga Setelah ini akan datang azab. Mereka pun ketakutan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa'asbahu nadimin. Mereka menyesal. Setelah diancam Nabi Soleh, mereka pun menyesal ketakutan. Di sini oleh Nabi Tafsir, mereka bertanya, wahai Soleh, mana buktinya kalau akan datang ada? Kata Nabi Soleh, lihat, kalian hari pertama kalian akan menguning wajah kalian. Ini ancaman dari Nabi Soleh alaihi salam. Maka mereka pun ketakutan tatkala itu dan mereka menyesal telah membunuh untanya Nabi Saleh. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya kalau mereka menyesal segera beriman. Segera beriman siapa tahu Allah, Allah tunda azab. Namun mereka sudah namanya sudah terlanjur ya. Mereka tetap tidak mau beriman. Maka ada sebagian orang yang jahat Allah sebutkan wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyina lanubayyitannahu wa ahlahu. Jadi ada sembilan orang kata Allah di, di, di kota tersebut mereka mengadakan kerusakan di muka bumi. Dan mereka bersumpah kata mereka demi Allah malam ini kita akan bunuh Saleh dan isi keluarganya. Tsumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Wa makaru makran wa makarna makran. Kemudian setelah kita bunuh Saleh dan keluarganya kita bilang saya kami tidak tahu kok bisa meninggal soleh dan keluarganya? Jadi mereka ingin buat makan. Mereka berkata, kalau ternyata ancaman soleh benar kita bakalan meninggal setelah tiga hari, ya udah kita bunuh dia biar dia mati dulu sebelum kita. Ini rencana mereka. Udahlah kita mau tewas tewas bareng-bareng dia dulu baru kita. Akhirnya mereka buat makan mereka ingin bunuh Nabi di malam hari dan mereka bersumpah takwa sama mereka bersumpah dengan nama Allah. Jadi ini dalil bahwasanya mereka sebenarnya percaya kepada Allah namun mereka berbuat apa? Kesyirikan. Buktinya waktu mereka ingin membunuh Nabi Saleh mereka bersumpah taqasamu billah. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mereka ingin membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Setelah itu mereka pura-pura tidak tahu dengan mengatakan kami tidak tahu matinya Saleh dan keluarganya. Namun kata Allah makaru makar, memakar, makarna makra. Mereka ingin buat makar namun kami buat makar. Akhirnya mereka ditimpa dengan adab sebelum tiang lain. Mereka malam-malam ingin membunuh Nabi Soleh. ditimpa ada oleh Allah Subhanahu tewas lebih dahulu. Yang lain apa? Belum tewas. Kan lebih mengerikan lagi. Wow, teman kita sembilan orang sudah tewas di luar. <laughs> lebih menakutkan. Akhirnya benar. Hari pertama, jadi sebutkan mereka bunuh onta itu hari Rabu. Hari Kamis pagi, wajah mereka musfarrah, wajah mereka menguning, pucat ketakutan. Wah benar kata Nabi Soleh. ini tanda-tanda akan datang apa? azab. Dan ini disebut oleh oleh para ahli tafsir dia tanya aplikasi dalam tafsir. Hari kedua hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat wajah mereka memerah. Wajah mereka merah. Oh benar. Kalau mereka udah pas lah ini benar. Kemudian hari ketiga hari apa? Hari Sabtu wajah mereka menghitam. Sudah, tiga hari sudah lewat. Tinggal hari apa? Terakhir. Hari Ahad di pagi-pagi mereka sudah siapkan kain kafan mereka. <laughs> Allah alam dalam buku tafsir disebutkan Allah alam tentang ya. mungkin Israelia tapi demikian disebut oleh para ahli tafsir. Jadi ada yang mengatakan tidak demikian zahir ayat mereka bersenang-senang dan mereka tidak beriman kepada Nabi Soleh. mereka cuek aja senang-senang tiga hari tiba-tiba datang azab. Namun secara tafsir mengatakan tidak mereka menyesal pak Asbahuna dimin mereka menyesal tatkala setelah membunuh onta Nabi soleh dan kemudian mereka tadi mulai ketakutan dan akhirnya pada hari keempat mereka pun menyiapkan kain kafan mereka kemudian mereka bingung apa yang akan terjadi pada hari ini bagaimana azab akan datang mereka tidak tahu ya mereka siapkan hanut ya semacam uh, apa namanya untuk membuat tubuh mereka seperti balsam gitu mereka siapkan dan mereka juga memakai kain kafan siap mati kata Allah Subhanahu wa taala fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu Maka datanglah rajfah. Rajfah itu adalah gempa yang sangat dahsyat. Dalam ayat yang lain soiha soiha suara yang sangat keras kata para ulama menggambungkannya itu mereka diadab dari dua arah. Sayhah suara yang sangat keras saking kerasnya suara tersebut sehingga bumi pun bergoncang saking kerasnya suara tersebut bumi bergoncang kata Allah fa'asbahu asbahu fi darihim maka di pagi hari tersebut mereka pun jasimin, jasimin itu dalam bahasa Arab artinya wajah tersungkur sementara lutut di atas tanah. Jadi begini apa? Tersungkur ya. Jadi seperti orang berlutut lutut gini terus paham ya. Ini lutut antum lipat begini ya. Terus kepalanya begini. Jadi saya seperti seperti orang sujud namun bukan sujud. Tapi di atas lutut di atas tanah kemudian kepala tersungkur di bawah mereka pun meninggal kala itu karena goncangan yang sangat dahsyat dan suara yang sangat dahsyat. Para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala, lihatlah Allah Maha Mampu ya. Allah mengirim azab kepada kaum Nabi Saleh sementara Saleh dan pengikutnya yang beriman tidak terkena azab. Suara keras yang sangat dahsyat tidak mengenai Nabi Saleh dan pengikutnya. Allah Maha Mampu. Yang mendengar cuma mereka, adapun kaum Nabi Saleh mungkin dengar tidak keras, tidak buat mereka mati. Gempa hanya menimpa hanya menimpa orang-orang yang tidak beriman, yang beriman tidak terkena. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengirim gempa lokal, mudah. Mudah bagi Allah mengirim halilintar lokal, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang perkara yang menakjubkan yang kita dapat yang terjadi gempa di di Yogyakarta, sebenarnya ada rumah ya yang kanan kirinya hancur nya enggak. Jadi seakan-akan gempanya jalan <laughs> lewat, lewat, lewat. Yang ini tengah-tengah awal oh, kanan kiri hancur. Dan sebagaimana kita dengar bagaimana ada yang longsor atau masjid juga selamat. Ada gempa luar biasa masjid selamat. Itu mungkin. Allah mampu untuk menyelamatkan lokasi tertentu dan Allah hancurkan yang lain. Seperti Nabi Saleh, Nabi Saleh kaumnya dihancurkan suara yang dengan dahsyat. Ya, gempa yang sangat besar Nabi Saleh dan pengikutnya tidak jadi masalah. Tidak terkena adab adab tersebut. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala fatawalla anhum Maka Nabi Saleh uh, eh, alaihissalam kemudian pergi meninggalkan mereka. Nah, saya bacakan dari perkataan Ibnu Katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatawalla anhum laqad ablaqtukum risalata rabbi. Maka Nabi Saleh pun berpaling dari mereka. Dan dia berkata, "Wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum. Aku telah menasihati kalian, walakin la tuhibbuna nasihin Akan tapi kalian tidak suka dengan nasihat. Ini ada dua tafsir di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Saleh sebelum mereka dikirim hadap kepada kaumnya Nabi Saleh pergi dia mengatakan tamatta'u fi darikum salah ayyam. Silakan kalian selama tiga, tiga hari. Hari keempat kalian akan tewas. Dia mengatakan fatwalah anhum kemudian dia mundur dia mengatakan ya ku ingat aku sudah menyampaikan risalah dari Rabbku dan aku ingin menasihati kalian akan tapi kalian tidak suka dengan nasihat. Pergilah Nabi SAW. Ini pendapat pertama. Dan pendapat yang lebih kuat sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ucapan Nabi Saleh tersebut setelah mereka tewas. Karena Allah mengatakan fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin Fatawalla anhum. Allah menggunakan kalimat fa. Kata Allah, maka mereka pun terkena gempa yang sangat dahsyat, maka mereka pun tewas di pagi hari. Kemudian, ada kalimat kemudian, maka Soleh pun meninggalkan mereka. Jadi, berkata Nabi Soleh, itu setelah mereka tewas. Fatawalla anhum, Nabi Soleh berpaling dari mereka, waqala, dan dia berkata, Ya qawmi laqad ablaqtum risalata rabbi. Sungguh aku telah menyampaikan nasihat dari Rabbku kepada kalian. Wa nasatu aku telah nasihat kalian walakin la tuhibbuna akan tapi kalian tidak suka dengan nasihat. Dan ini sama. sebab Allah mengatakan setiap nabi kalau umatnya sudah tewas di, diadab oleh Allah maka mereka mendatangi mayat-mayat kaumnya. Seperti Nabi Soleh. Setelah kaumnya tewas seluruhnya Nabi Soleh mendatangi mereka. Nabi Soleh mengatakan, wahai kaumku, sudah aku sampaikan kepada kalian nasihat dari Allah akan kalian akan tapi kalian tidak mau menerima. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dalam perang Badar, kemudian tewaslah pembesar-pembesar kaum Quraisy dalam perang Badar lalu Rasulullah SAW masukkan dalam sumur-sumur. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berteriak berkata kepada mereka. Rasulullah SAW berkata, Ya Aba Jahal ibn Hisham, Ya Utbah bin Rabi'ah, Ya Syaibah bin Rabi'ah, Ya Fulan. Kata Rasulullah, Wahai Abu Jahal bin Hisham, Wahai Utbah bin Rabi'ah, Wahai Syaibah bin Rabi'ah, Wahai Fulan, Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apa kalian telah mendapatkan janji Rabb kalian kepada kalian? Fa ini wajah wajatu ada ni Robi haqqan. Sungguh aku telah mendapati janji yang Allah berikan kepadaku. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, ma kalimu min amin kot juyifu?" Ya, apa kau berbicara dengan satu kaum yang sudah jadi mayat wahai Rasulullah? Waqala, maka Rasulullah SAW berkata, di nafsi biyadihi, ma antum bi asma aku aku minhum walakin la yujibun." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar perkataanku daripada mereka, akan mereka tidak bisa menjawab. Para hadirin yang Subhanahu wa taala inilah ya akhir dari kisah Nabi Nabi Saleh alaihissalam dan kita cuma mendapati kisah tersebut sedikit dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Saleh dan untanya dan bagaimana kaumnya yang membangkang ya terhadap Nabi Saleh dan akhirnya Allah kirimkan azab kepada kaum Nabi Saleh alaihissalam. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat dan kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ada hadiah ya? Ya, ada yang bertanya silakan. Silakan. Waalaikumsalam. saat ini terjadi di dunia eh, banyak sekali umat Islam yang di mereka entah itu diuji atau diadab seperti eh, di Rohingya kemarin yang di Myanmar atau eh, di atau di Suriah itu sebenarnya uh, hikmah di balik itu apa Ustaz? Apakah itu uh, azab ataukah uh, eh, ujian bagi kaum muslimin Ustaz? Ya, itu. Ya, uh, eh, Allah alam ya. Para ulama menyebutkan ya, azab uh, azab yang terakhir itu hanya turun kepada Nabi Musa kalau nggak salah. Setelah itu sudah tidak ada dalam Saya lupa ada dalil yang disebut oleh para ulama ya. Entah ayat atau hadis saya lupa, tapi intinya azab itu hanya turun yang membinasakan satu kaum itu cuma terakhir Nabi Nabi Musa alaihissalam. Jadi saya perlu merujuk lagi, saya agak lupa. E, tidak ada lagi suatu nabi yang datang kemudian Allah turunkan azab sudah nggak ada setelah Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena tidak ada azab yang turun kepada umatnya Nabi Musa, kepada Nabi Zakaria dan atau nabi-nabi setelahnya tidak ada. Demikian juga Nabi Muhammad SAW tidak ada azab yang turun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang ada peperangan, yang ada musibah, yang ada bukan maksudnya azab azab yang menghabiskan itu tidak ada. Azab yang menghabiskan sudah tidak tidak ada. Oleh karena umatnya Nabi Muhammad SAW saja seperti orang kafir Quraisy tidak diadab oleh Allah tetapi dengan peperangan. Ya, ya peperangan tersebut adab benar mereka terbunuh tapi bukan adab mustaksil, adab yang membumi hanguskan itu sudah tidak ada lagi. Adapun yang terjadi zaman sekarang misalnya ada satu kaum yang mungkin ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi mereka orang Islam kita doakan. Kalau mereka orang Islam kita doakan. Semoga itu adalah kalau tidak menambah derajat bagi mereka atau mengurangi dosa-dosa mereka dengan musibah tersebut. Wallahu alam bisawab. Intinya kalau ada saudara kita sama muslim terkena musibah kita doakan dan kita bantu kita dan tidak kita kondisi itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kondisi itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau misalnya lagi lagi kemudian misalnya lagi berzina kemudian nah ini yang udahlah <laughs> Allah alam itu. Allah alam kita Tapi setahu saya jadi azab tidak ada namanya azab mustaksil, azab yang membinasakan kecuali eh, setelah Nabi Musa sudah tidak lagi terakhir Firaun dan bala tentaranya. Setelah itu tidak ada namanya azab yang membumi hanguskan, yang ada hanyalah Eh, musibah atau siksaan atau sebagian-sebagian tidak secara total di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau ada musibah bagi kaum muslimin kita doakan, kita bantu. Kita doakan dan kita kita bantu. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya Selain selain materi nah apa yang lain juga nah apa? Pertanyaan yang juga tidak jadi masalah kalau saya tidak jawab, kalau tidak saya tidak jawab. Yang lain juga. Ini hadiah buat bapak-bapak yang mana? Ibu sedikit tadi. Ya? Tiga. Tiga. Bapak dua, empat, enam ya. Tapi lagi yang bertanya? Silakan. kalau Nabi marah Ya Rasulullah SAW apa namanya pernah dikatakan sebagai salah seorang sahabat kalau tidak salah Amr As. Orang-orang muslim musyrikin mengatakan, "Kenapa kau tulis semua perkataan Muhammad? Bukankah Muhammad terkadang marah, terkadang senang?" Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tulislah." Semuanya tidak ada yang keluar dari mulut kecuali benar. Rasulullah SAW meskipun marah, pasti benar perkataannya. Kalau salah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah SAW mungkin salah mungkin. saya pernah sampaikan Rasulullah SAW Mungkin salah mungkin, tapi kalau salah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi SAW pernah salah tatkala ada seorang namanya Ibnu Ubi Maktum minta didakwai Rasulullah SAW berpaling. Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwai pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba datang Ibnu Ubi Maktum yang buta. Maka Rasulullah SAW kayak kurang suka. Kenapa? Dia sedang sibuk mendakwai orang kaya, tiba-tiba yang sini ini minta didakwahi. Maka kata abasa wa tawalla. Kata Allah, maka Rasulullah SAW pun berpaling dan berwajah masam. Anja ahul a'ma. Tatkala datang seorang buta minta didakwahi. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bisa jadi orang ini mensucikan dirinya. Dia meskipun miskin dan dia buta namun dia ingin mendengar nasihat dan dia ingin mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Amma man Apa fa anta lahu tasadda. Adapun orang-orang yang kaya tidak merasa butuh dengan dakwah, engkau dakwahi mereka, ya ini bukan tugasmu. Jadi Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena salah Kenapa? Dia berusaha dan Rasulullah SAW ingin melihat masalah masalahnya. Kalau pembesar-pembesar ini ber, beriman, maka masalahnya besar. Maka Rasulullah SAW berdasarkan isi hati ya, saya lebih baik mendakwai orang-orang kaya ini, yang miskin ditunda dulu. Rupanya tatkala Nabi sedang mendakwai orang kaya, datang si miskin Ibnu Umi Maktum. Maka Rasulullah SAW merasa seakan-akan sedang terganggu. Aba sawat tawalla, maka Rasulullah SAW pun bermuka masam dan berpaling. Subhanallah, Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling Ibnu Khaldun tidak tahu kalau dia berbuka masal. Tahu atau tidak? Karena dia buta. Namun Allah yang tegur. Allah bilang apa? Aba sawatawala. tawalla. Kau berbuka masal dan kau ber berbuka. Jadi Rasulullah SAW salah namun di, ditegur. Contoh salah yang berikutnya seperti Rasulullah SAW pernah mengharamkan madu untuk menyenangkan istrinya. Allah tegur. Ya ayuhan Nabi, lima tuharimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan padamu demi mencari keridoan istrimu, ini menyenangkan istrimu. Allah tegur. Contohnya tatkala perang Badar Rasulullah SAW waktu itu menerima uh, Umar bin Khattab punya ide agar orang-orang yang ditawan dibunuh seluruhnya, tidak usah terima tebusan. Namun Rasulullah SAW Abu Bakar menerima tebusan. Akhirnya Allah tegur, tegur. Maka nabi Nabi ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Turiduna arad dunya wa akhirah. Allah tegur Nabi Muhammad SAW sambil Nabi SAW menangis. Dan Abu Bakar menangis. Umar bertanya, ada apa? Allah menegur kami. Jadi Rasulullah SAW itu meskipun marah perkataannya benar. Namun kalau dan kalau salah pasti langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Rasulullah SAW disebut dengan maksum yaitu orang yang tidak mungkin salah. Ini kalaupun salah, isiat Nabi salah, pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan. Tapi ada lagi yang bertanya? Belum. Masalah apa? Masalah apa? Ria, ria. Ria. Oh, ria. Apakah perkara ria itu pada saat kita melakukan perkara ria itu yang dosa eh, Gimana gimana seperti itu? Tadi kalau kita melakukan ria itu katanya menghapuskan amalan terus amalan yang itu Oh iya kalau kita riak maka yang hilang cuma amalan itu aja amalan saja yang yang hilang contohnya seorang sedekah hari ini dia sedekah di pagi hari 100 ribu di siang hari dia bersedekah 1 juta namun dia riak maka yang 100 ribu selamat 100 jutanya apa? tidak selamat kenapa dia riak yang 100 ribu diterima yang 1 juta tidak diterima kenapa dia riak waktu 1 juta jadi berkaitan dengan amalan yang tercampur riak saja Seorang yang sholat sekarang ikhlas, sholat berikutnya ria misalnya, maka tidak diterima ya ria. Jadi yang cuma tercampur aja. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Berbohong untuk menyembunyikan amal soleh tidak boleh ya. Tidak boleh berbohong itu berarti dosa. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan Sungguhnya dosa itu mengantarkan kepada kefajiran, kefajiran mengantarkan kepada neraka, jahanam. Ya, kalau orang bilang ente sudah haji, bilang aja sudah, alhamdulillah. Tidak usah bilang belum. tidak apa-apa. Ente sudah haji, sudah, tapi tidak usah bilang sudah lima kali kan. Ya. Sudah lima kali sembunyi, bilang aja sudah ya. Oleh katanya, jangan juga kita berbohong untuk menyembunyikan nama. soleh. Dari mana kamu? Ya tadi dari depan, kan tidak bohong. Meskipun dari masjid tapi baca Quran ya. Paham? Tidak mesti kita bilang dari baca Quran. Kecuali kalau kita dicurigai, kamu kok pulang lama terus ngapain kamu? Ya? Cari cari istri lagi ya? Enggak, saya dari masjid kok. Enggak apa-apa. Untuk menolak apa? Yang saya khawatir nanti pertanyaan Ustaz, saya punya istri lagi, saya bohong boleh tanya. Tidak boleh. Bohong berdosa. Dia punya istri tanya, dia punya kamu udah kawin lagi? Tidak, bohong. Dosa. Jadi tidak boleh menutupi amal soleh dengan apa? Kedustaan. Kita tidak berusaha cerita. Kalau orang yang bertanya, kita jawab dengan jawaban mujmal ya. dan supaya kita tidak berbohong. Karena bohong itu jelek. Bohong itu apa? E, jelek. Nabi Ibrahim alaihissalam menyesal setelah hari kiamat. Tidak berani beri syafaat. Gara-gara pernah berbohong tiga kali. Padahal bohongnya baik semua. Padahal bohongnya baik semua. Satu dibohong waktu ditanya, diajak oleh kaumnya untuk mengadakan acara perayaan mereka, acara kesyirikan. Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, saya sakit tidak bisa pergi barangkali kalian. Padahal dia tidak sakit. Kata para ulama, Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, sakim dalam bahasa Arab itu isim fa'il artinya saya akan sakit. Dan namanya manusia pasti sakit. Jadi Nabi Ibrahim tidak bohong sebenarnya. Karena dia pasti saat, pas, suatu hari pasti akan apa? Sakit. Ada yang mengatakan saya sakit maksudnya saat saya sakit. Lihat kalian, maka saya tidak mau ikut pergi. Ini bohong pertama. Bohong kedua waktu Nabi Ibrahim pergi ke Mesir, melewati Mesir. Tahu-tahu Raja Mesir orangnya jelalatan dan dia sudah punya intel-intel untuk cari istri, wanita yang cantik. Pokoknya kalau ada wanita yang cantik harus buat dia diambil. Maka Nabi Ibrahim tahu kita bakalan ke intel. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, nanti kalau mereka tanya, saya akan katakan kau adalah saudariku. Dan sungguhnya tidak ada yang Islam di atas muka bumi kecuali saya dan kamu. Kau saudariku dalam sesama apa? Muslim. Dan benar ditanya, Nabi Ibrahim saudariku. Ini bohong atau tidak? Bohong. Tapi bohong bukan bohong yang murni sebenarnya tidak bohong. Benar-benar Sarah adalah saudari Nabi Ibrahim. Karena kalau Nabi Ibrahim mengaku saya suaminya, dia akan dibunuh. Istrinya diambil. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini saudariku. Ini bohong pun kalaupun bohong terpaksa. Tapi ini bukan bohong juga, ini namanya tauriah. Ya, perkataan Nabi Ibrahim tidak tidak salah, ini saudariku benar. Dan bohong yang ketiga kalau Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung. Ini patung-patung besar, eh, patung-patung kecil dihancurin tinggal patung gede. Kemudian Nabi Ibrahim mencantolkan kapak di patung gede. Ya. Yang patung kecil semua dihancurkan. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, tuh patung aja tidak ridho kalau disyirikan. Jadi ingin Nabi Ibrahim ingin menunjukkan makna tauhid. Bahkan patung aja tidak mau ada patung-patung saingannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dihancurkan yang kecil-kecil agar mereka berpikir bahwa syirik tidak boleh. Letakkanlah kapak di patung yang gede. Setelah itu mereka bertanya, "Anta fa'alta hadza bi alihatina?" Ya Ibrahim, Bukankah kau yang telah menghancurkan patung-patung kamu Ibrahim? Kamu sebelumnya sudah maki-maki patung-patung kami. Sekarang pasti kamu yang hancurkan. Kata Nabi Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fasalu min kami yang tekuk Yang hancurin patung yang gede. Kalau tidak percaya, tidak percaya tanya sama patung-patung kecil kalau mereka bisa ngomong. Jadi, dusta Ibrahim juga tidak murni. Dia mengatakan yang menghancurkan patung gede kalau patung kecil bisa ngomong. Jadi dustanya namanya dusta bersyarat. Faham? Jadi yang menghancurkan patung yang gede, kalau patung kecil bisa ngomong. Nah, kalau patung kecil bisa tidak bisa ngomong, berarti saya yang bikin bukan patung yang gede. Itu dianggap dusta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam padahal dustanya bukan dusta yang murni dan juga dusta demi kebaikan. Itu pun membuat Nabi Ibrahim gelisah dan tidak berani memberi syafaat gara-gara tiga dusta tersebut. Maka saya katakan perhatian dusta naik jauhi namanya dusta. Seakan-akan dusta itu menyelamatkan, semuanya dia membinasakan. Seorang harus ya belajar jujur apapun yang terjadi, apapun resikonya. Apapun re resikonya. Wallah alam bisawab. Silakan. Aku pernah membaca buku WhatsApp dikatakan dalam buku itu apa Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat kemudian hari Sabtu diciptakan bumi ini kemudian hari Ahad dia ciptakan gunung-gunung nah, kemudian hari Selasa dia ciptakan hal-hal yang tidak disukai. Nah, itu saya akan pertanyaan saya pertanyaan saya yang hal-hal yang tidak disukai itu apa itu? Wallah Allah, saya tidak tahu ya saya tidak tahu ya tapi benar Allah ada ada Allah yang Allah sukai dan ada yang Allah tidak sukai contohnya iblis Allah tidak suka tapi Allah ciptakan ya contohnya iblis Uh, eh, Allah alam hadis itu pun saya tidak tahu ya, tapi kalaupun hadisnya sahih maka ada perkara-perkara yang Allah tidak uh, tidak sukai. Hmm. Bagaimana hukumnya mendoakan rahmat bagi misalnya Syekh Wahbang Mustafa Zuhaili yang baru aja meninggal apa boleh? Bolehkah mendoakan rahmat kepada Syekh Wahbang Zuhaili rahimahullah yang baru meninggal selama seorang muslim maka boleh didoakan. Selama seorang itu muslim maka boleh di didoakan. Yang tidak boleh doakan rahmat orang yang yang kafir. Adapun seorang muslim ya, terlepas dari kesalahan yang dia lakukan ya. Namanya seorang bisa salah dan benar, selama dia muslim maka kita doakan rahmat baginya. Ada yang bertanya? Bagaimana cara beribadahnya zaman Nabi Nabi Soleh ya? Allah alam bisawab. Tidak tahu sholat malamnya berapa, sholat lima waktunya berapa, saya tidak tahu. Ya. Yang jelas kalau ibadah sholat, maka para nabi semuanya apa? Sholat. Namun tak perinciannya berapa kali dalam sehari, berapa rakaat, maka ini tidak ada dijelaskan. Ya. Allah tidak jelaskan berarti tidak perlu kita ketahui. Ya. Kalaupun nanti Allah jelaskan, oh sholat mereka cuma tiga waktu. Nanti yang berkata, ya, ya Ustaz, Nabi Muhammad kenapa lima kali? Nabi Soleh cuma tiga kali. Akan timbul pertanyaan-pertanyaan setelah itu ya, maka tidak perlu dijelaskan ya. <laughs> Dan kata kalau tidak jelas yang tidak perlu kita ketahui. Sama seperti orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara puasanya jin ya Ustaz? Ente, eh, ente eh, eh, kalau jin yang ditanya, ente bukan jin yang Ustaz tanya. <laughs> Paham? Nanti tanya lagi Ustaz, apakah Nabi Solih poligami? Bukan saya ente. <laughs> Paham? Jadi ada pertanyaan yang tidak perlu tidak perlu kita tidak perlu kita tanya. Oleh karena para ulama menyebutkan beberapa tafsir Tafsir yang tidak bermanfaat diperdebatkan oleh sebagian tafsir. Jadi dan dibantah oleh Ibnu Contohnya seperti cerita Ashabul Kahfi, goa. Goa tersebut di mana? Jadi khilaf. Kata Ibnu Katsir kalau memang perlu goa itu bermanfaat Kita di mana tempatnya, pasti Allah kabarkan. Tapi kalau Allah tidak kabarkan di mana tempatnya, nggak usah perlu tahu dan tidak ada manfaatnya. Gua tersebut hanya kebetulan pernah Allah jadikan tempat untuk terjadi mukjizat. Orang tidur 309, 309 tahun tidak mati-mati, masih hidup lagi. Adapun di mana tempatnya tidak perlu tahu. Seandainya tempatnya di apa apa ya, Hah? Handil ya, Handil, Handil ya. Handil apa Handil? Seandainya ada goa Ashabul kaf itu dia Handil, subhanallah. Mungkin banyak orang mau tidur di situ. Udah tidur tiga tahun gak bangun-bangun. <laughs> ya, Allah, Allah tidak sebutkan gak perlu tahu seperti orang ribut lagi tentang anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi ini warnanya apa? Buat apa dikhilafkan? Mau hijau merah, merah kuning hijau, mau coklat nggak ada pengaruhnya. Seperti itu. Jadi terkadang Allah sebutkan apa yang Allah tidak sebut tidak perlu kita tahu. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a." Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang seorang dari jauh dari ujung kota Madinah bergegas dan mengatakan, "Wahai kaumku, ikutlah para rasul, berimanlah kepada para rasul." Siapa orang ini Allah tidak sebutkan, tidak perlu tahu. Yang penting orang ini tugasnya dia berdakwah. Ente ikuti dakwah dia. Dia berusaha menyuruh orang untuk mengikuti jalan para para nabi. Dia tidak perlu diketahui siapa orang, tapi amal dia yang paling penting. Makanya ada perkara-perkara yang Allah tidak jelas. Seperti Nabi Soleh, banyak sekali perkara kita tidak tahu. Allah cuma sebutkan sedikit aja. Kisah Nabi Soleh, ontak kemudian membangun, kemudian selesai cerita. Dari mana dia, bagaimana masa kecilnya, berapa istrinya, berapa anaknya. Allah tidak sebutkan. Berarti tidak perlu untuk kita ketahui, sudah cukup dari cerita-cerita atau dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian lagi bertanya? Kalau ini silakan. Dari riwayat Nabi Saleh dan kaumnya, apa yang bisa kita ambil sebagai umat Nabi Muhammad dalam mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari? Itu bahasa? Apa? Iya, saya paham. Saya bingung bertanya jawabannya. <laughs> Pertanyaan saya sudah paham, cuma jawabannya saya bingung ya. Kalau disebut oleh para ulama intinya Allah menceritakan tentang suatu kaum yang sombong kemudian diadab oleh Allah Subhanahu karena bermaksiat kepada Allah. Jadi adab itu akan datang kepada orang yang membangkang kepada Allah. Ya. Karenanya seorang yang membangkang kepada Allah bermaksiat kepada Allah akan datang azab kepadanya. Apakah azab di dunia maupun azab di akhirat. Dan tidaklah suatu musibah pun menimpa kita kecuali karena maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu tidak satu musibah pun menimpa kalian kecuali karena akibat maksiat yang kalian lakukan. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada namanya adab yang membinasakan satu kaum. Ya. Tapi Allah berikan musibah-musibah kepada kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya taatlah sebagaimana uh, taat kepada Allah dan jangan membangkang kepada Allah karena bisa turun azab atau siksa atau musibah kepada orang yang membangkang kepada Allah. Allah alam Soal. Ada yang bertanya? Ya silakan. Boleh berapa? Rukyah boleh. Boleh rukyah manis atau yang man yanfa'u akhahu falyaf'al. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu untuk beri faedah kepada saudaranya, membantu saudaranya, maka lakukanlah. Di antaranya rukyah, membantu saudara, kita rukyah saudara Ada yang bertanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak, ya. ini ada orang melakukan usaha rentenir. Ada orang melakukan usaha rentenir. Rentenir, terus? Tapi dia juga berdagang. Terus? Apa kita boleh membeli barang dagangannya? Uh, dia berdagang. Dia renten boleh kita beli barang dagangannya. Berarti dia riba tapi dia juga apa? Berdagang. Dalilnya para sahabat dulu bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dan orang Yahudi masyhur makan riba wa aklihimur riba wa qad kata Allah mereka suka makan riba padahal mereka dilarang ini jadi masalah kalau mereka dagang kita beli mereka riba urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ada lagi yang bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya apakah dari seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mati atau meninggal cara terbunuh saja. Uh, Wallah misal yang terbunuh seperti Nabi Zakaria ya disebutkan beliau terbunuh ya oleh karena disebut dalam hadis orang yang paling celaka intinya orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi orang membunuh atau dibunuh oleh Nabi Nabi-nabi yang lain saya tidak tahu ya pun Nabi Isa tidak dibunuh tapi hanya persangkaan mereka membunuh Nabi Nabi Isa. Allah Allah Isa. Assalamualaikum Eh bukan Nabi Zakir, mak Nabi Yahya. Ya. Nabi Yahya ya, yang yang, yang terbunuh. Eh, seringkali eh, Ulang-ulang saya kurang dengar, ya, ulang-ulang agak keras. Kenapa sholat jamaah? sering sekali di Medan situ eh, masjidnya itu imam sendiri cuman dia berdiri di panggung depan itu kadang e, itu tidak ada kadang saya itu selalu eh, mengatakan tapi dia selalu minta saya stopnya itu itu tidak imam oh karena nggak bisa di sampingnya karena saya mepet dengan tembok iya tidak apa-apa jadi eh, makmum di samping kanan imam itu sunnah seandainya di belakang pun tidak jadi masalah. Contohnya, banyak orang tidak tahu kalau sunnah, kalau imam cuma imam dan makmumnya cuma satu di sampingnya. Banyak orang tidak mau. Kita mundur atau apa dia dia malah mundur lagi, nggak mau dia nggak mau sejajar. Banyak orang tidak ngerti. Kalau dia tidak mau jangan dipaksa dia mundur saya belakang. <laughs> Dia tidak mau ya sudah, ya sudah kalau dia tidak mau kan ini sunnah juga tidak wajib. Maka dia mundur di belakang. Kalau kita tarik dia nggak mau bisa berkelahi, dia biarin aja di sini. Karena ini kejadian, kejadian tapi bukan Indonesia, teman saya dari dari luar negeri cerita. Dia sholat, ada orang sholat, kemudian orang itu tidak mau tidak mau dekat, maka dia mendekat orang tersebut. Main Orang itu menurut ke sana, terus dia ke sana lagi, sampai di pojok masjid dia tendang orang. Jangan. Ya kalau tidak mau ya sudah, bukan tugas ente. Tapi saya katakan sah hukum sholatnya. Di samping kanan persis itu sunnah, tidak wajib. Tapi paling yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, suami saya mau poligami. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya apa? Suami saya mau poligami. Terus pertanyaannya? Saya belum siap, Pak. Oh belum siap. Bukan cuma suami ibu aja, saya juga mau. Sama istri saya, kalau ibu belum siap, istri saya sudah lama sudah siap, alhamdulillah. Sudah siap bentungan. Masalahnya istri saya orang Bugis rema ya, ibu bilang sama suami saya belum siap, doakan supaya saya siap suamiku dan servisnya harus lebih bagus ya biar suami tidak pindah ke lain hati Udahlah kita nggak usah bahas masalah ini. Ya. Yang lain, silakan. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Bagaimana hukum sholat yang dibangun dari hasil riba? Fatwa ulama mengatakan tidak mengapa menjadi masalah. Saya ada tulisan di internet masalah. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ya, jadi saya bilang teman saya nanti kita teman sampai di sana masjid itu dari mana Masihnya kenal? kenapa? Saya satu perjalanan Safar, safar atau bukan? Bukan siapa? Bukan siapa. Terus? Jadi saya bilang sama kamu saya nanti kita sholat di sana, sholat di sana. Terus? Di sana, masjid itu tidak dipakai. Akhirnya? Akhirnya eh, dulu aja. Karena tidak dipakai masjid. Lah kenapa tidak jadi masjid yang lain lagi? jauh lagi. Oh terlambat. Terlambat di, di laut. Oh ya udah kau darulah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, gimana? Kita kan sudah berusaha ternyata nggak ada ya sudah sholat zuhur aja nggak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat Maryam ayat dan Apa apa artinya? Nah, cuman di eh, situ eh, eh, setiap kita ini akan mendatangi neraka atau kita akan mendatangi Oh, minkum oh, illa Sementara ada hadis yang menjelaskan orang yang masuk surga tanpa hisab. Uh, kata para ulama wa in wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw setiap kalian pasti akan melewati neraka kata ulama maksudnya sirat maksudnya apa sirat dan orang masuk kan itu pasti lewat apa sirat semua orang akan lewat masuk para anbiya juga akan lewat apa sirat jadi lewat sirat tidak mesti diadab tidak mesti diadab karena ada yang lewat seperti angin kencang seperti ada kuda yang lari kencang ada yang santai aja biasanya tahu seperti tahu sudah santai. Jadi maksudnya bukan mampir. Ya, maksudnya bukan apa? Mampir, tapi lewat. Paham? Demikian saja ya. Ibu, satu pertanyaan lagi, Ibu. Satu pertanyaan lagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Silakan. Ada teman istrinya muslim, tapi suaminya muslim. Terus? terus punya anak sedang sakit keras, apa kita boleh mendoakan anaknya? A anaknya kenapa? Anaknya lagi sedang sakit keras. Terus? Nah, kita bisa boleh nggak doain anaknya? Boleh, nggak apa Anaknya, anaknya agamanya apa? Anaknya Ya doakan apa? Doakan supaya supaya sehat dan semoga di kemudian hari menjadi anak yang soleh. Itu aja. Doakan semoga sehat dan semoga menjadi anak yang soleh di kemudian apa? di kemudian hari menjadi masalah. Oh ya hadiahnya ya Uh, iya. eh, yang tadi tanya pertama antum siapa tadi? Sini. Tapi di sini. Sudah pilih yang mana? Boleh pegang-pegang dulu nah. Oh dia pilih warna yang lain, warna hijau. Baik, uh, pertanyaan Siapakah nama orang yang membunuh onta Nabi Soleh? Ini tadi apa? Apa? Iya, Masya Allah. Silakan saja. Pilih. Ya. Uh, kita tadi sebut di awal pengajian orang Arab ada tiga model. saya yang disebutkan? turun Nabi Ismail ya. Saya sudah. Masya Allah. Silakan terima. Siapa yang bisa uh, apa nama kaumnya Nabi Soleh? Yang sana kacamata di luar. Kaum apa? Kaum Samud, benar? Ya, silahkan. Siapa nama kaumnya Nabi Nuh? <laughs> Benar kan? Pecat, pecat. Kaum Nuh katanya. <laughs> Silakan Ustaz. <laughs> Buat ya, ya. Tadi tadi mau jawab apa tadi? Oh, Thomas salah berarti nggak jadi. kaum Nabi Nuh, kalau itu kaum Nabi Hud, kaum Ad. Eh, susah pertanyaan apa? Apa nama tempat tinggal kaum Zamud? Al-Hijar. Al-Hijar. Al-Hijar. Sekarang kota apa namanya? Al-Ula. Al-Ula. Oke, okay, Al-Ula. Silakan, teman Yang terakhir biasa, siapa yang paling tua yang hadir? Yang paling tua? Hah? Bapak mau berapa? Berapa? 57. Bapak mau berapa? 60. <laughs> Ibu-ibu, ini saya bagi tiga ya. Ini buat ibu yang paling tua, ini buat anak yang paling perempuan yang paling muda, dan ini tadi yang tanya tentang poligami. Ya. Eh, ini yang paling tua, ya. ini yang paling muda di antara ibu-ibu, ya. dan ini yang paling yang tadi tanya apa? Poligami. Semoga bersabar. Ya. Demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.